melipat gandakan pahalanya Allahumma amin Masyarakat muslimin banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah antara lain yaitu dengan rajin melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang umum kita fahami adalah kita wajib untuk melaksanakan sholat lima waktu dimanapun kita berada. Karena dikatakan as-salatu aimaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mempertahankan tiang agamanya atau salatnya, sungguh dia telah mempertahankan agamanya. Tapi siapa orang yang sengaja untuk meninggalkan solat itu berarti dia dengan sengaja telah menghancurkan agamanya. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa di mana saja, kapan saja, apapun waktunya jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu. Itu salah satunya. Kemudian juga berpuasa pada saat bulan Ramadan. Ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Itu termasuk juga salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita. Dan ber atau membayar zakat pada saat sudah diwajibkan membayar zakat. Kemudian bila mana kita diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk berangkat ibadah haji, maka beribadah haji itu termasuk adalah salah satu dari amal yang wajib dilaksanakan oleh kita semua, yang mampu tentunya, yang ada kesempatan, maka disitulah letak orang dapat meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang demikian ini, ajaran yang umum itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat muslimin ada lagi atau banyak hal yang juga seseorang dapat meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain berusaha untuk mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah seorang nabi pilihan yang bila mana orang tersebut mengikuti apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka termasuk dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik bahkan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun hanya mengatakan di dalam hatinya itu rasa cinta kepada Nabi, itu pun sudah ada makna tersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap apa yang beliau lakukan. Termasuk juga contohnya saja masalah sholat kalau kita mengikuti tata cara Nabi sholat, maka tata cara yang kita ikuti itu adalah ibadah tersendiri dan di, diberi oleh Allah pahala yang sangat banyak. Nabi bersabda, "Shallu kama muni usalli." Salatlah kalian seperti aku atau tata cara aku, aku di sini Nabi yaitu salat. Maka tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana saja beliau kalau salat berusaha untuk berjamaah khususnya pada sholat-sholat fardu. Maka bila mana ada orang yang sengaja di dalam waktu-waktunya itu untuk sholat berjamaah ittiba'an bin Nabi, hanya karena mengikut anjuran Nabi. Sebagaimana tadi dikatakan, Sallu kama tumuni usalli. sholatlah kalian persis seperti aku sholat Karena Nabi sholatnya biasanya berjamaah, maka bila mana ada orang yang niat sholat berjamaah, ittiba berrasul Sholatnya mendapat pahala, ittibanya mengikutnya atau mencontoh nabinya juga mendapatkan ibadah tersendiri. Demikian dan seterusnya. Orang biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh nabi karena rasa cinta. Kalau orang itu sudah cinta kepada nabi, maka segala apa yang dilakukan akan dinisbatkan mengikuti kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang hatinya jauh dari nabi, hatinya tidak terikat dengan kehidupan Nabi, maka orang tersebut akan menjadi malas pada dirinya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, para sahabat radhiyallahu taalaanhu mereka tentunya di dalam kehidupannya juga bermacam-macam warnanya. Ada seorang di kalangan mereka adalah pedagang, ada lagi yaitu pengusaha, ada lagi pegawai dan segala macam yang dilakukan oleh para sahabat di dalam kehidupan setiap harinya. Tapi mereka senantiasa menciptakan pada diri mereka untuk mendapatkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Tauban radhiyallahu taala anhu. Beliau dikenal dengan Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang senantiasa sering berkhidmat membantu kepentingan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Sayyidina Thoban berjumpa dengan Nabi, kemudian Sayyidina Thoban berpikir terus dan ingin memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerinduan, karena wajah Nabi digambarkan ibarat bulan purnama di malam hari sehingga orang yang melihat wajah Nabi itu tak akan jemu-jemunya. Dan Nabi adalah mempunyai wajah yang sangat elok rupawan. Maka Sayyidina Thuban radhiyallahu taala anhu ingin senantiasa berjumpa dan melihat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan rasa rindu kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau Sayyidina Thoban mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andaikan saja aku dan engkau itu tidak usah masuk surga." Maka Nabi heran, Wahai Tuhan, setiap orang muslim pasti ingin masuk surga. Setiap orang kalau ditanya kamu masuk surga atau ingin masuk neraka, pasti kita akan mengatakan ingin masuk surga. Tapi kenapa? Gerangan apa ya Tuhan? Engkau mengatakan andai kata aku dan engkau ya Rasulullah tidak usah masuk surga. Kata Sayyidina Thoban dijawab, "Ya, ya baginda Rasulullah saw. alaihi andai kata aku dan engkau itu nggak usah masuk surga, tapi selama-lamanya hidup di kota Madinah. Karena aku tahu, nanti kalau engkau sudah dipanggil oleh Allah dan engkau dibangkitkan di padang mahsyar, maka engkau akan menerima catatan amal ibadahmu itu dari awal sampai akhir, dari lembar pertama sampai akhir, tak ada cacat sama sekali. Sedangkan aku jika menerima catatan amal ibadah itu pasti banyak lubang-lubangnya. pasti banyak kesalahan-kesalahannya. Dan juga aku tahu, karena kami umat Islam senantiasa mendoakan engkau ya Rasulullah, setelah azan kita mendoakan wab'athu maqaman mahmuda. Utuslah atau naikkanlah derajat Nabi itu di surga makoman mahmuda dengan menempati tingkat yang paling tinggi. Jadi kalau engkau masuk surga ya Rasulullah, tentu engkau akan mendapatkan tingkat yang paling tinggi. Sedangkan aku, kata Sina Thoban, andaikan pun masuk surga, belum tentu mendapatkan tingkat yang paling tinggi atau bahkan mendapatkan tingkat yang paling rendah. Jadi ada apa aku ingin masuk surga kalau tidak dapat memandang wajahmu ya Rasulullah? Apa perlunya aku masuk surga kalau tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah? Apa pentingnya aku masuk surga jika tidak bisa duduk bersamamu ya Rasulullah. Sedangkan saat ini hampir setiap saat aku dapat duduk bersamamu, bermuka lama atau bercakap-cakap denganmu, melihat wajahmu di kota Madinah. Maka bagiku kota Madinah itu jauh lebih mulia daripada kedudukan di surga bila mana di surga aku tidak dapat berjumpa denganmu. Luar biasa Sinatuban mengatakan cintanya kepada Nabi ini benar-benar ingin terwujud dunia akhirat Beliau takut kalau andai kata masuk surga tidak bisa ketemu Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Thauban, anda ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau itu kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Sayyidina Thuban maka kelak di akhirat Sayyidina Thuban akan berjumpa di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan kita, masyarakat muslimin? Apakah kita juga ingin seperti Sayyidina Thuban? Kalau kita ingin seperti Sayyidina Thuban, maka cinta kepada Nabi adalah salah satu dari kunci untuk masuk surga. Bagaimana cara cinta kita kepada Nabi? di samping hati-hati hati kita ini ingat terus kepada Nabi kita sering membaca salawat kepada beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedikit demi sedikit harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian seluruh apa yang ada pada jiwa kita hati kita otak kita pemikiran kita di samping adanya pekerjaan-pekerjaan harian sebagaimana juga para sahabat radhiyallahu taala anhu tapi marilah kita selipkan dalam diri kita untuk cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakalan menyesal orang yang benar-benar dalam hatinya mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah dan para malaikat juga mencintai beliau. Sampai-sampai difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat, menanjungkan solawat, bersenandung, mengucapkan salam dan solawat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah saw Kalau Allah tidak cinta, kalau para malaikat tidak cinta, tidak mungkin menyebutkan setiap saat nama baginda Rasulullah Shallallahu wasallam. Tapi karena cintanya Allah dan cintanya para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan yusalluna 'alan nabi, arti yusalluna di dalam bahasa Arab adalah senantiasa bersolawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah perintah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, karena itu kalian terus-teruslah untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan masyarakat muslimin khutbah yang singkat ini dapat menggugah kita dan ada sesuatu yang tetap pada hati kita yaitu ingat kepada Allah dan ingat dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini dapat diterima dan juga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Ja'alallahu iyyakum minal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونافعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم